tentang tajwid ya. Tentang ilmu tajwid. Tentu untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki materi-materi yang sudah kami sampaikan. Uh, mohon untuk dipersiapkan baik melalui tulisan ataupun mungkin untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki melalui software komputer mohon untuk dibuka ya materi atau pelajaran kita dari materi tajwid yang sudah kami urutkan bisa dilihat kembali dari materi perbandingan ya. Ibu dan Bapak yang sudah lihat, melihat. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan dan membaca serta memahami Al-Quran. Melalui tema-tema Al-Quran, melalui sejarah-sejarah Nabi, dan kemudian pelajaran tajwid agar kita membacanya bagus, makhrajnya bagus, Kemudian kita bisa membaca dengan bagus, bisa memahami isinya. Dan pada intinya, pada akhirnya adalah tujuannya adalah untuk mengamalkan. Kita belum bisa mengamalkan kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran, isi Al-Quran. Tentu, tentu untuk bisa memahami isi Al-Quran, kita harus belajar Al-Quran, membaca, menulis, terjemah, dan tafsirnya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, dilihat lembaran doanya yang sudah kami persiapkan, Ibu dan Bapak sudah miliki doa pemantap hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arba binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma Allahumma zakirna minhuma nasina wa minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar al waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim ya Allah ya Rahman ya Rahim berilah kami kepahaman berilah kami kecerdasan berilah kami kepintaran berilah kami ilmumu untuk bisa memahami Al-Qur'an firman-Mu dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terasa sulit, semoga Engkau ya Allah berikan kemudahan untuk kami mempelajarinya. Beri kami petunjuk, beri kami hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan pecinta Radio Keamanan Jakarta. Untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki softwarenya, di komputer memang ada persyaratan ya untuk bisa mengupgrade atau mengambil format-format file-file materi pelajaran kami. Komputernya harus terlebih dahulu di setting dengan font Arab ya. Tidak terlalu susah uh, yang sudah memakai XP ataupun yang sudah memakai uh, Vista itu tinggal di fontnya ya. Di uh, regionalnya, bahasanya nanti dirubah sedikit saja. Baik, Ibu dan Bapak yang sudah memegang perbandingan bagaimana cara memahami mad dan kosar ya. Nah, kita lihat komputernya ya. Sudah saya buka nih PowerPoint-nya, teng gitu ya. Perbandingan. Kita baru akan bisa memahami apa itu mad tobi'i, apa itu kosar, apa itu huruf lin kalau memang dasarnya cukup paham bahwa harus dipahami dalam bacaan itu ada panjang ada pendek gitu ya. Yang panjang disebut mat, yang pendek disebut kosor pendek. Mengkosar sholat dari empat rakaat menjadi dua kan. Nah sudah dibuka Pak Prianto. Ini jangan lupa gaji kita tanggal 20 ada di Parung. Sedangkan tanggal 21 yang biasanya di rumah Ibu Lisa, Pak Fauzi, mengingat Pak Fauzi ada acara keluar kota, khusus untuk tanggal 21 kita ada pengajiannya di Pesona Depok ya. Ini serbang ter, seberang terminal <laughs> serbang seberang terminal. Nanti untuk informasi lengkap bisa menghubungi Ibu Purwati ya. Nah, jadi khusus tanggal 21 tanggal libur ini kita pengajiannya di Pesona Kayangan, iya. Ini eh, alamat rumah Bapak Karim di Ibu Yayu Pesona Kayangan 1 BP nomor 1 Margonda Raya. Ini nanti alamat lengkapnya bisa SMS saya ataupun ke Ibu Purwati ya. Ini Ibu Purwati ini dan tak terasa kita sudah satu tahun di Depok. Telepon Ibu Purwati 844 7402 dua, Alhamdulillah sudah hampir satu tahun pengajian kita di rumah Ibu Dokter ya, Bu Lisa. nah, pekan ini bukannya nggak mau menerima karena Ibu Lisa memang ada acara keluarga semua ke sana. Tetapi tanggal 28-nya tetap ya di Ibu Lisa, di Pak Fauzi karena kita juga selamatan satu tahun pengajian di Depok. Jadi tunggu tanggal 21 ini pengajiannya ada di eh, Pesona Kayangan satu BP nomor satu Itu ya Margonda Raya. Depan bisa bisa dari gerbang Pesona Depok, seberang terminal. Itu ini hanya 600 meter. Bisa juga dari Pesona Kayangan samping Pisahat ya. Ini satu setengah kilometer, jadi lebih dekat dari depan terminal. Nanti untuk lebih jelasnya ke Ibu Purwati di 844 7402. Baik, ternyata mudah apalagi ibu dan bapak yang sudah uh, pernah belajar bersama kami melihat infokusnya ya melalui uh, komputer sama seperti hari Rabu ini juga kita masih kajian kita melalui komputer dan infokusnya lihat perbandingannya uh, di sini ada ibu dan bapak sudah memiliki ya ada khau ada khoi nah ini ini adalah bukan matubi'i tapi ini huruf lain yang cikal bakal jadi mad lain saya dilihat ya tulisannya untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki komputernya dibuka khaw dan khay huruf berbaris fatah dengan waw mati atau huruf berbaris fatah dengan ya mati tidak jadi pemanjangan khaw khay jangan khau khay jangan kita bajukan kursornya teng teng tuh ya sudah kelihatan huruf berbaris fatah khaw kemudian huruf berbaris fatah khay itu sudah ya Inilah huruf lin, huruf lain itu. Bedakan dengan matobi'i. Tuh lihat. Huruf berbaris fatah. Kho. Dengan alif. Jadi terjadinya matobi'i kalau pasangan. Lihat lagi kembali. Huruf berbaris fatah. Teng teng. Dengan alif. Merah dan alifnya. Uh mhm. -huh. Yang birunya apa aja? Yang biru ini maksudnya hurufnya apa aja? Yang penting hijau dengan merahnya itu. Maksudnya apa? Hurufnya apa aja? Kalau dia fathah dengan alif jadilah kho panjang. Tuh. Begitu juga birunya kebetulan hurufnya di sini kho. Karena berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati jadi khi. Ya, Bu Reti. Ini. Kemudian huruf berbaris doma ya dengan waw mati. Tuh. Khu di sini yang harus dipelajari, yang harus diteliti secara seksama, yang penting hijau dan merahnya. Gitu loh. Kalau yang birunya mah hurufnya apa aja. Kalau dia berbaris fathah, dipanjangkan dengan alif. Jodohnya itu ya. Kalau berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Kalau berbaris doma, dipanjangkan dengan waw mati. Kalau begitu, yang merah huruf pemanjang ada berapa? Ada tiga. Ada alif, ya. Merah ada alif. Ada ya. Dan ada waw mati. Kapan terjadinya pemanjangan? Kapan bacaan itu dibaca panjang? Kapan jadi batu matobi'i? Kalau yang hijau ketemu merah pasangannya. Pasangannya, jodohnya. Iya. Jodohnya berbaris fathah itu dengan alif mati alif pasti mati. Makanya nggak ada sukunnya lagi karena alif hanya hurufnya fungsinya sebagai pe, pemanjang. Nah, sedangkan iya dan wau baru jadi pemanjang kalau posisinya sukun, mati. Ya. Karena kalau alif berbaris bukan alif namanya, jadi hamzah. <laughs> Itu ya, bisa dipahami. Karena ada yang bertanya kenapa alif nggak ada sukunnya? Karena alif mah sudah sukun, sudah mati. Sedangkan iya dan wau itu hidup. Ya, hidup bukan hanya untuk khusus pemanjang saja. Baru jadi pemanjang kalau dia posisi dalam keadaan sukun. Ya. Kho, khi, khu. Matobi, ya Kenapa? Karena huruf berbaris fathahnya kho ketemu dengan alif. Atau khi berbaris kasrahnya dengan ya mati. Atau hu berbaris domahnya dengan waw mati. Bisa dikatakan huruf pemanjang itu tiga. Apa? Alif, ya, waw, awaya. Awa, alif, waw, ya. Boleh. Kapan terjadinya matobi'i? Kapan terjadinya pemanjangan dibaca panjang? Kalau pasangannya, kalau jodohnya. Jodoh fatah dengan alif, jodoh kasroh dengan ya mati, jodoh doma dengan waw mati. Jadi huruf pemanjang ada berapa? Ada tiga. Alif, waw, iya. Kapan dibaca panjang? Kalau ketemu jodohnya. Jodoh fatah dengan alif. Jodoh kasroh dengan ya mati. Jodoh wau, jodoh domah dengan wau mati. Kembali ke sebelumnya. Oh kalau begitu, kalau berbaris fathah dengan wau mati, bukan matobi dong, bukan. Kalau berbaris fathah dengan wau mati, tuh huruf lain, huruf lin ialah huruf berbaris fathah dengan wau mati atau ya mati. Jadi kalau khaw bukan matobi tapi huruf lid dibaca panjang enggak kan waw ianya pemanjang iya tapi karena tidak ketemu jodohnya bisa dibayangkan dalam tulisan Latin ba ba ba dengan u jadi panjang enggak enggak jadi bau ba ba dengan ba ba kan jadi, jadi ba kasih i jadi panjang enggak enggak jadi bai tuh itulah huruf lid lain dengan matobi i ba ba tambah a lagi jadi ba b i b tambah I lagi jadi b u bu tambah U lagi jadi bu. Hanya tiga ya dalam Arab itu dalam bahasa Arab hanya A, I, U. E dan O-nya nggak ada. Kalaupun ada O itu huruf-huruf tertentu manakala dia berbaris fathah dominan bunyi O-nya. Ro, so, gitu. go, to, zo itu. Nah, kalau ibu dan bapak sudah bisa memahami apa itu perbedaan antara matobi dan huruf lin? Rasa-rasanya ibu dan bapak sudah mulai cerdas, sudah bisa gampang memahami mad badan Karena mad itu berawal dari sini. Coba lihat perbandingan ya, Kita lihat Sudah dilihat lembarannya atau komputernya Pak Prianto? Pak Prianto nih, ya. Ada Mas Irfan juga sudah saya kasih softwarenya. Catatan komputer bisa menerima tulisan Arab ini kalau sudah diinstal fontnya, tulisannya mudah kok hanya waktu ya 5-10 menit komputer sudah bisa ngetik Arab. Ya, ya. perbandingannya lihat. Perbandingan antara matobi'i dan huruf lain, huruf lin tuh. Kalau matobi'i yang atas tuh berbaris fathah dengan alif jadi kho. Berbaris kasroh dengan ya mati jadi khi. Berbaris doma dengan waw mati jadi khu. Kho, khi, khu. Panjangnya satu alif. Itulah matobi'i. Sedangkan yang bawahnya huruf pin huruf lain tidak panjang. Karena fathah itu kan miliknya alif, baru panjang. Nah ini fathahnya dengan waw mati. Jadi khaw, khay. Nggak panjang kan? Beda dengan yang atas. Khaw, khi, khu. Yang bawah, khaw, khay. Nah, Pak Ari tadi bilang yang birunya itu apa aja hurufnya. Yang penting hijaunya dan merahnya diperhatikan. Hijau itu baris-barisnya, merah itu pemanjang-pemanjangnya. Coba kita lihat. Tadi kan kho. Kho-nya kita ganti dengan dal. Dal, hurufnya kan tadi kho, sekarang dal. Yang penting nih, eh, hijaunya ketemu alif. Hijaunya fathah ketemu alif. Jadi, da. Sekarang hijaunya ketemu ya mati. Jadi, di. Sekarang domahnya yang hijaunya ketemu wau mati jadi du da di du itulah mad to bi i atau ada orang yang bilang mad asli mad tobi itu apa sih mad panjang tobi tabiat orang yang punya tabiat benar bacanya tidak akan kepanjangan bahasanya kasar gitu ya jadi kalau baca baca nggak ada aturan berarti tidak dia tidak punya tabiat sama kita lagi bercengkrama, lagi ngobrol, lagi makan bersama, kan tidak boleh dahak bersendawa gitu ya di depan orang kan nggak sopan. Apalagi mengeluarkan angin itu nggak sopan, tidak punya tabiat. Nah ini orang yang membaca Al-Quran tidak pakai taji, tidak panjang pendeknya keb kebangetan, itu berarti dia tidak punya tabiat. Kan tabiat, kebiasaan akhlak tabiat itu ya. Yang tabiat itu kebiasaan yang baik dan ataupun yang buruk. Kan ada seseorang tabiatnya begitu ya terlihat da di du bedakan dengan yang bawah pasti ibu dan bapak yang sudah pernah melihat belajar melalui komputer melalui infokus ataupun tulisan-tulisan terbayang walaupun mungkin sekarang lagi ngulek sambal atau apa di dapur tapi otaknya langsung jalan inilah maknanya teknologi kita kan kekurangan di teknologi kadang-kadang itu jujur aja kalau sekolah-sekolah non muslim itu canggih dengan teknologinya sekolah-sekolah Islam kadang-kadang bayangan mereka kalau madrasah itu uh, tempatnya kumuh, kemudian bangunannya mau runtuh, bocor dan ini dan itu. Itu konotasi bayangan madrasah. Nah, walaupun madrasah sekarang sudah elit karena sudah ada SDIT-IT-nya, sudah bayarnya sudah mahal. Tapi yang di kampung-kampung lihat, jangankan SD sekarang, S, S, ya jangankan madrasah. SD aja kekurangan biaya baru dibangun 6-7 bulan sudah rubuh lagi. Ini Masya Allah ya. Padahal kalau sesuatu bangsa mementingkan pendidikannya seperti Jepang, Malaysia atau yang lain maju. Di kita tuh potensi untuk maju, untuk pinter tuh banyak. Tapi entah kenapa ini ya, kita mari berpikir bersama, tidak menunjuk orang, tidak menyalahkan orang dulu. Kenapa? Ada apa dengan pendidikan di kita? Padahal diakui orang-orang kita pinter-pinter loh. Banyak orang-orang kita karena di sini tidak dihargai, uh, ya teknologi IT-nya langsung di, diambil oleh orang luar gajinya nggak tanggung-tanggung di luar negeri. Ya bahkan menurut cerita orang tua orang pintar di Malaysia itu asalnya dari Indonesia. Tapi kenapa? Nah, ya itu bahasannya lain lain lain kesempatan. Jadi perbedaan antara matobi'i dan huruf rin cukup jelas. Cukup jelas apa Pak Ari? Kalau matobi'i berbaris fatah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Sedangkan huruf huruf lin huruf berbaris fathah dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati. Jadi bisa disimpulkan kalau matobi dibaca panjang, kalau huruf lin tidak panjang. Huruf lin. Huruf lin nanti cikal bakal jadi mad lain atau mad madlin. Matobi cikal bakal jadi mad arid lisukun. sukun. Nah, ya. Nih, perhatikan. Saya bilang birunya mah apa aja. Yang penting dilihat hijau dan merahnya. Kalau hijaunya itu patahnya ketemu alif, ya dilihat tuh, teng teng. Enak komputer ya. Huruf berbaris patah dengan alif, da, berbaris kasroh jadi di, berbaris domah jadi du, da, di, du. Kita ganti yang bawahnya berbaris patah dengan waw mati, dau. Berbaris patah dengan ya mati jadi dai, panjang, tidak kalau huruf lain tidak panjang karena tidak tidak pasangan. Karena pasangan alif itu baru panjang, patah itu dengan alif. Kasroh itu dengan ya mati, domah itu de dengan waw mati. itu yang bawah dau dai. Kita lihat, tari bilang yang birunya mah apa saja. Yang penting hijau dan merahnya betul. Kita ganti dengan green. Tuh. Greennya biru dah. Nah, sedangkan hijaunya fatahnya. Nah, Ya, fathah dengan merah jadi go. Kasroh dengan ya mati jadi ri. Domah dengan waw mati jadi ru. Ro, ri, ru. Panjang, panjang. Berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat. Apa namanya? Matobi'i. Dibaca panjang? Iya, karena jodohnya. Jodohnya fathah dengan alif, jodohnya kasroh dengan ya mati. Jodohnya domah dengan waw mati. Go, zi, oh. Sedangkan kalau fathahnya dengan waw mati atau fathahnya dengan ya mati bukan matobi'i tidak dibaca panjang. Itulah huruf lin. Mana? Jadi go, rai. Arin, arin. Kita ganti dengan sod. Coba. Sod tuh birunya ya. Hijaunya tetap patah dengan alif jadi so. Si So Bisa dilihat? Hijau, yang penting hijau dengan merahnya. Birunya mah apa saja. Kalau dia berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, itulah matobi'i. Dibacanya enak, panjangnya satu alif tapi jangan kepanjangan. Gimana? So, si, su. Yang lain, yang bawah dilihat. Yang bawah juga sama hurufnya kan? Sama hurufnya biru, tapi ketemunya hijaunya ketemu merahnya lain. Kalau yang bawah, huruf berbaris fathah dengan waw mati atau huruf berbaris fathah dengan ya mati. Tidak panjang. Itulah huruf lain, huruf lin. Gimana bacanya? So say. Ya, dilihat komputernya tulisannya kan sudah saya bagi besar-besar. Nah, kita ganti yang birunya sekarang dengan kaf. Merahnya sama hijaunya tetap. Kaf ku Fathah dengan alif Kasrah dengan ya mati Domah dengan waw mati Itulah mad tobi'i Atau mad asli Coba lihat yang bawahnya Kau, kai, panjang, enggak Karena jodohnya fathah dengan alif Di sini itulah huruf lin Bagikan tong bahasa Indonesia Mari kita main ke pantai di pulau sambil makan somai katanya. Kata ibu-ibu disaksikan oleh Andi Lau sambil makan capcai Oh, ai ai gitu ya. <laughs> Itu ya. Itu hanya bercanda saja. ku Panjang, panjang. Itulah matobi i matobi itu apa? Huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Terjadi pemanjangan kalau ketemu jodoh. Jodohnya pasangannya Fatah dengan alif. Pasangannya Ibu Lisa dengan Pak Fauzi. Pasangannya Pak Agus dengan Ibu Ani. Pasangannya Pak Tabri dengan Ibu. Itu Pak Hartono dengan Ibu. Akan pasangan. Itu ya. Nah, pasangannya Bu Yayu sama Pak Karim. Nah, itu kan. Nah, sedangkan yang bawah nggak pasangan. Oh, Bu Resti juga ada pasangannya, Pak siapa? <laughs> itu ya. Masing-masing punya pasangannya, itu ya. Kakiku. Yang bawah bukan pasangannya. Kau, kai, itu. Karena miliknya patah harusnya dengan alif. Tapi ini fata dengan waw mati atau fata dengan ya mati. Tidak panjang. Itulah huruf lin. Kenapa Pak Ari diulang-ulang? Ini dasar. Kalau dasar ini nggak paham, ah, susah deh untuk memahami tajwid mad madan ini. Karena puncak tersulit dalam pelajaran tajwid adalah makhraj huruf dan ini mad madan ini. Kita buktikan. Kita ganti dengan ro. Ro, ri, ru. i, pasangan kan? Sekarang huruf linnya ro rai pasangan? Tidak. Tidak panjang kan? Itulah huruf lin Nah, sekarang kita contoh mad adil sukun. Dilihat tulisannya Alkitabu. Iya, Alkitabu, Alkitabu warnanya hijau, eh biru ya, masih biru. Iya, karena belum diwarnain. Saya pajuin lagi ke soalnya. Treng treng. Oh, Alkitabu. Taknya merah, punya hijau. Kenapa sih memang? Oh, iya, Alkitabnya Matobi'i, punya kosar. Apa itu kosar? Huruf hijaiyah yang sudah berbaris, belum ada pemanjang. Alkitab. Bu. Itu kalau mau dibaca kan. Zalikal kitabu la raiba fi. Jadi maksudnya dibaca karena tidak dihentikan. Nih. Treng-treng. Sama Alkitab Tak nyama tobi ibunya kosor, kosar bacaan pendek. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada pemanjangnya. Taknya nyama tobi bu Belum ada perubahan. Oke, bajuin lagi komputernya. Treng-treng. Oh, Alkitabu itu kalau berhenti membacanya seakan-akan di atas baknya berubah menjadi sukun. Nah, jadi dibacanya Alkitab. Asalnya kan Alkitabu. Zalikal kitabu. Cuman satu alif kan taknya. Nah, sekarang karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan, itulah mad adli sukun mad panjang al-ridhoh tuh barisnya baru saja li yang berubah jadi sukun. Tapi itu pun hanya dalam bayangan, hanya dalam bunyi, tidak dalam tulisan. Jadi alkitab, Bu, kalau dihentikan jadi alkitab mad arid li sukun. Kenapa? Karena matobi'i ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya, yang dihentikan seakan-akan di situ jadi sukun. Karena berhentinya Alkitab jadi Alkitab. Makanya hukumnya sekarang menjadi dua. Satu mad ada di sukun, keduanya kol kubro. Kenapa? Karena ba itu bagian dari huruf kol baju di toko atau kot jadin. Ba ini kalau mati atau dimatikan jadi kolkolah. Alkitab mad arid li sukun, Mad arid li sukun dan kol-kola kubro. Kubro yang apa? Yang kabir. Karena ujungnya tidak bertasdid. Oh bingung, udah dikit-dikit aja. Tetapi bukan bukan mad arid disukun. Kan syaratnya mad, saat syaratnya mad arid disukun kalau ada mad tabi'i ketemu satu huruf hidup jika dibaca berhenti, jika dihentikan, jika dimatikan. Nah, sekarang at-takasur kan mad tuh. At Taka suru. Matobi ikan kaknya. Ya, sudah ada tulisannya, merahnya ada. At-taka suru. Kalau dihentikan, tidak jadi mad arid disukun. Kenapa emang? Karena setelah matobi'i ketemu dua huruf kosar. Dua huruf kosarnya mana? Sa dan ro. Jadi, alhakumut takasuru. Jika dihentikan jadi alhakumut takasur. Alhaqumut takasur. Kan patobi'i pari, betul. Kaknya matobi'i, tetap dibaca matobi'inya. Tapi si kak ini nggak nggak jadi Alhaqumut takasur. Enggak. Kenapa? Karena setelah matobi'inya ketemu dua huruf kosar. Inilah yang pengajian bertahun-tahun, 20 tahun, 10 tahun nggak pernah nyambung. Bukan ustadz-ustadzahnya yang nggak pinter, ustadz-ustadzahnya mah pinter. Cuman mungkin kitanya tidak sesuai, tidak selaras keilmuannya atau trik pengajarannya. Nah dengan warna-warna seperti ini kita paham. Dimanapun ada matobi ketemu satu huruf hidup jika dihentikan, jika berhenti, jadi madari disukun. Jadi madari disukun itu tidak harus di akhir ayat. Walaupun nanti ada yang boleh berhenti permanen, ada yang tidak boleh berhenti. Kan di alif lam mim sama. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ujung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Tuh, ada mad asli karena ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad asli disukun. Hanya tinggal di situ boleh berhenti tetap permanen apa enggak gitu. Ya ila akhir ayat. Nah ini takasuru bukan mad ari disukun. Kalau begitu apa? Alhaqumut takasuru ka-nya matobi'i, sa kosar, Rulnya juga kosar. Kalau matobi'inya ketemu dua huruf kosar, tidak jadi mad ari disukun. Tetap aja kaknya matobi matobi'i, sa dan ronya kosar. Jang, dan jangan dan tidak ada mad ari disukun dan jangan dibaca panjang. Bacanya gimana? Alhaqumut takasuru. Al-Hakumut takasur. Bagaimana dengan yang ini? Sama, ini juga bukan mad di sukun mana? Al-Hakumut takasur hatta zurtumul makobir. Jangan hatta zurtumul makobir. Jangan hatta zurtumul makobir. Kan ada mad tabi'inya Pak Hari. Tuh, kok itu berbaris fatah dengan alif. Betul. Tapi setelah matobi'nya ada ba dan ro, ada dua huruf kosar, ada dua huruf bacaan pendek. Yang menjadi madar sukun. menurut penelitian yang sudah kami lakukan kalau setelah matobi'nya ketemu satu atau mad asli ya, matobi atau mad asli selama kalau ketemu satu huruf kosar, jika berhenti membacanya, matobi atau mad aslinya berubah menjadi panjang. Asalnya satu alif jadi dua alif setengah, jadi lima harokat. Jadi alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir bukan mad aridlis sukun karena setelah mad ketemu dua huruf kosar. Itu. Bagaimana dengan yang ini? Khaufun alkitabu Nah, kita sudah paham yang merahnya khau Huruf berbaris fathah dengan wow pasangan bukan? Bukan. Itulah huruf lin khaufun, khaufin. Bagaimana dengan Alkitabu? Nah, Alkitabu kan matobi itu. Alkitab, Alkitabu. Dihentikan jadi Alkitab. Itulah mad alif disukun di perbandingannya. Kita lihat perbandingan sebelahnya. Khau matobi bukan, itu huruf lin. Kalau huruf linnya bertemu dengan satu huruf hidup, jika berhenti membacanya, maka menjadi madlayin. Khaufun, khaufin. Jadi khauf, khauf. Tuh. Itulah perbedaan perbandingan antara mad adid disukun dan madlin. Alkitabu jika dihentikan membacanya menjadi alkitab. Khaufun, khaufun jika berhenti membacanya jadi khauf. Khaufun dihentikan jadi khaufun ada yang panjang enggak ada. Tapi kalau dihentikan dibaca menjadi panjang. Khauf alkitabu ada yang panjang? Ada matobi'inya tak. Apakah jadi dibaca panjang? Tidak. Alkitabu menjadi alkitab. Itulah mad aridli disukun. Perbandingan antara mad aridli disukun dan madlin cukup jelas. Kalau mad aridli disukun sebelumnya matobi'i. Kalau madlin sebelumnya huruf lin. Tapi ada beberapa ustadz antara mad adil sukun dan madlin disamakan. Iyalah, kan mad panjang, auridoh baru saja. Lisukun yang berubah menjadi sukun. Antara madlin dan mad adil sukun sama-sama juga. Tapi kita coba kita bedakan karena beda prosesnya. Kalau mad adil sukun sebelumnya mad tobi'i, kalau huruf mad, mad lain sebelumnya huruf lin. Kalau mad adil sukun sebelumnya pasangan mad tobi'i. Kalau huruf lin, kalau madlin sebelumnya huruf lin tidak pasangan karena jodohnya fathah itu dengan alif. Ini fathahnya dengan waw mati atau fathahnya dengan ya mati. Tuh, alkitab bu jika dihentikan menjadi alkitab. Begitu juga kitabun. Kenapa tadi alkitabu sekarang kitabun? Ceritanya panjang, ini harus belajar nahu. Jadi alif lam itu kalau kemasukan eh, maaf kalimat isim itu kalau kemasukan alif lam, tanwinnya jadi hilang. Alkitabu. Kenapa alkitabu? Jadi mubtada. Nanti lain lagi kalau fil kitabi, tuh masukkan huruf jar. Makanya belajar minggu, belajar tentang sorofnya bahasa Arab dikit-dikit aja dulu ya. Nah, kita pun karena tidak ada alif lamnya, maka ada tanwin ciri isimnya. Kita pun Nah, itu mah nggak usahlah bingung ya. Yang penting pada ada di sukunnya tuh kitabun taknya matobi ibunya kosar. Nah, kita bun kalau dihentikan menjadi kitab itulah mad arid lisukun. Mad arid lisukun matobi ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya. Jika dihentikan, kalau nggak dihentikan apakah ada yang panjang mad arid sukunnya? Nggak ada, adanya sebagai matobi aja sama huruf kosar. Bagaimana dengan al-alimu? Kenapa tanwinnya tidak ada? Karena ada alif lam. Al-alimu jika dihentikan menjadi al-alim. Itulah mad adli sukun. Bagaimana dengan alimun? Sama saja alimun jika dihentikan menjadi alim. Itulah mad adli sukun. Bagaimana dengan al-ghafuru, al-ghafuri, al-ghafur? qadari ada ri, ada ru, ada ro? Ya inilah bahasa Arab uniknya, tergantung kalimat sebelumnya. Kalau sebelumnya ada huruf jar, eh, lain lagi. Kalau tidak ada, tetap marfu. Al-Ghafuru jika dihentikan jadi Al-Ghafur. Itulah mad arid disukun. Begitu juga dengan Ghafurun jika dihentikan menjadi Ghafur. Itulah mad arid disukun karena matobi ketemu satu huruf hidup yang berhenti membacanya, dihentikan membacanya. Nah, bagaimana dengan Khaufun? Khau kan bukan matobi Pak Ari. Betul. Khau itu huruf lin. Huruf lin ketemu satu huruf hidup jika berhenti membacanya sama panjangnya seperti mad arif disukun hanya namanya beda. Di sini mad lain. Walaupun ada orang yang menyamakan. Khaufun, khaufin jika dihentikan menjadi khauf itulah mad lain atau madlin. Bagaimana dengan wasaifi, wasaifu, wasaifa? Kenapa sih pari ada wasaifi, wasaifa, wasaifu? Itulah bahasa Arab. Jadi kalimat itu tergantung kedudukan kalam. Kalau dia sebagai mubtada berarti marfu, ya wasaifu. Kalau ke sifat nanti naat dan manut mengikuti. Wasaifi atau wasaifu, wasaifu, wasaifa sama aja kalau dihentikan menjadi wasaif. Jadi mad lain. Orang tapi baca, nah ini perlu dilatih nih, perlu diingatkan jamaah ibu dan bapak kita akan belajar huruf lin. Karena banyak orang wasaib bacanya wasaib, itu ya. Eh, kau kaulu jadi kau kaulu. Nah ini kai jadi kai jadi kai. nah, nanti kita belajar ya. Belajar tentang huruf lin ini. Nih, wasaifi wasaifu jika dihentikan menjadi wasaif. Al yauma jika dihentikan menjadi al yaum. Kalau tidak dihentikan apakah ada yang panjang? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang panjang enggak al yauma? Enggak ada. Tapi kalau dihentikan Al-yaum jadi mad lain. Gampang belajar, memang mudah insya Allah dengan alat. Terlebih untuk ibu dan bapak yang sudah pernah datang ke taklim. Membayangkan pelajaran melalui komputer. Apalagi ibu dan bapak di rumah memang memiliki komputer. Silahkan ya. Nih, gak percaya betapa mudahnya belajar kita ini. Nah, datang ke taklim hari Jumat, hari Jumat tanggal 21 ini mengingat Ibu Lisa ada acara keluar kota uh, bersama Bapak Fauzi. Jadi kita pengajiannya ada di Pesona Depok ya, seberang terminal. Nah ini untuk lengkapnya nanti ke Ibu Purwati ya. 8447402. Kajian kita ada di uh, Pesona Kahyangan 1. Nih ya alamatnya. Khusus untuk Jumat ini aja tapi Jumat depan kita syukuran satu tahun pengajian di Depok. Pesona Kahyangan 1 BP nomor 1 Margona Raya. Ini dari de, e, eh, depan masuk bisa dari gerbang ya, bisa dari gerbang, gerbang itu situ masuk ya bisa bisa dari Pizza Nanti tanya ke Ibu Purwati aja lebih jelas 8447402. Margonda Raya depan ya masuk ya, ini gerbang Pesona Depok. Terminal Depok di samping Plaza Depok. 600 meteran lah dekat atau bisa juga masuk dari Pesona Kayangan samping Pisahat ini satu setengah kilometer. Mana aja yang deket ya. Lebih jelas nanti dengan Ibu Purwati di 8447402. Hari Kamis saya ada pengajian di Parung jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya, ya dari Pasar Parung ke arah Ciseeng ada pom bensin, ada SD Impres, ada Indomaret masuk sana. Ya, Pila Parung di sana ya. Silahkan hari Kamis, hari Jumatnya tanggal 21 kita ada ngaji biasanya di rumah Bulisa kita ngaji pindah sementara untuk Jumat ini di Pesona Kahyangan 1. Tapi tanggal 28-nya tetap tetap di Pesona Kahyangan di eh, Jalan Kartini 58 hanya untuk pekan ini. Kita lihat betapa mudah belajar dengan komputer ya. Saya kan nggak punya komputer Pak Ari. Komputer saya punya tapi males lah ngebukanya ibu rumah tangga ya kata Ibu Pri. Anak saya mah jago semua IT semua dari ITB dari ini dari itu. Tapi saya kan sibuk di dapur. Ya memang umumnya ibu-ibu kalau sudah di dapur ya seperti itu. Tapi percaya sama saya. Dengan komputer sekarang cuma tiga empat langkah sudah jalan. Nih lihat ya. kokolah kokolah di buku wajib di halaman 46. Saya ingin menyampaikan betapa mudahnya belajar kita. Kolkola, Huruf kolkola ada lima. Kof, to, ba, jim, dan dal. Atau kot, kot bujadin. Kot bujadin. Ya. Kof, to, ba, jim, dan dal. Bisa juga di Indonesia disebut baju di toko. Baju di toko. Kebal, kebal, balik ya. Dari ba dulu, dikasih patah ba, jimnya dikasih do maju, baju, dalnya dikasih kasroh baju di balik ke to. Toknya dikasih fathah, to, koknya kasih patah, kok Baju di toko. Jelas kan? Bahwa huruf Arab itu tidak ada o, tapi huruf-huruf tertentu bunyi o, berbaris patah itu. Enggak bojo di toko, baju di to, toko. Pak Prianto, Pak Prinanto, to. Itu Ibu Agus, enggak Ibu Agus. Enggak. <laughs> ada Pak Hartono, iya, ya. Gitu. Bu Ratna, iya ya itu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya bapaknya. Nih, kof, to, ba, jim, dan dal. Kita lihat betapa mudahnya. Kol-kolah dibagi dua. Ada kol-kolah sugro, ya. Ada kol-kolah kubro. Kapan sugro, kapan kecil, kapan kubro besar. Kol-kolah itu ada dua. Ada kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Kol-kolah kecil ini terjadi ya kalau huruf-huruf kol-kolahnya itu sudah mati umumnya ada di tengah ayat atau memang dia berada di posisi akhir seperti lam yalid walam yulad ujung kan ada dua macam yaitu kolkolah sugro kolkolah kecil dan kolkolah kubro besar nah nanti yang kubro ini dibagi dua kalau ujungnya hidup berbaris tapi tidak ada tasjidnya jadi kolkolah kubro yang kabir kalau ujungnya ada tasjidnya jadi kolkolah kubro yang akbar wah tabe kita lihat contoh ya. Nih, kokola sugro ialah bunyi huruf kokola yang matinya asal. Asalnya sudah mati. Mana lihat? Ya betari. Mana huruf kokolahnya? Ba toh? Kokolah enggak? Iya. Kokolah. Kenapa? Karena huruf banya sudah mati. Ya betari. Logikanya gaji itu tidak se tidak sebesar bonus kan? Gaji ada setiap bulan. Sedangkan bonus tidak ada. Maksudnya kolkolah kecil itu selalu ada ibarat gaji kan? Karena syaratnya kolkolah itu harus mati atau dimatikan. Nah ini sudah mati berarti kolkolahnya selalu ada. Sedangkan bonus ada kalau perusahaan kan untung. Ini tiap bulan lagi bonus perugian anda. Nah itu kolkolah kubro. Kolkolah kubro itu ada kalau dihentikan membacanya. Dan terjadi pada huruf kolkolah memang. Jadi kalau tidak tidak dihentikan tidak ada kolkolahnya. Lihat Ya betagi dihentikan jadi yang tidak dihentikan karena banyak sudah mati. Ya betagi kolkola sugro. Plesetannya kolkola sukro. Karena di atas hurufnya ada sukronya itu. Ya, lihat merah. Baknya merah karena double jadi ya be ya betagi. Ya ke tuh. Ya ke balu kopnya mati tuh. Itu kolkola sugro. Nah, kolkola kubro, kolkola besar ialah bunyi huruf kolkolanya yang matinya bukan asal dia mati karena dihentikan. Terjadinya kokolah kalau dihentikan. Walaupun ada pengecuali untuk lam yali dua lam ada di akhir ya kokolah subro karena di akhir. Tapi umumnya seperti ini pengertiannya. Jadi kokolah kubro, kokolah besar ialah bunyi huruf kolkolahnya yang matinya bukan asal. Dia mati karena dihentikan. Mana? Bahi, jin. Huruf kolkolah bukan? Iya. Apa? Jim. Kolkolah bukan? Bukan. Kok gimana sih? Ya saya tanyanya, huruf kolkolah bukan. Bukan. Kolkolah bukan. Bukan kalau tidak dihentikan. Huruf kolkolah iya jinnya. Tapi bukan kolkolah. Karena bahi jin. Kalau dihentikan membacanya. Bahi j. Itulah kolkolah kubro. Huruf hidupnya jim. jin dihentikan seakan-akan di atasnya ada sukunnya. Dibacanya menjadi bahij. Bagaimana dengan ishako? Koknya kok huruf kolkolah? Iya, kolkolah bukan karena tidak dihentikan. Kalau ishakok berhenti membacanya jadi ishakok Jadi kolkolah kubro, kolkolah besar. Bagaimana dengan wataba? Wataba kolkolah huruf kolkolah? Iya, kolkolah bukan. Kapan jadi kolkolah? Kalau berhenti membacanya watab itu karena berhenti membacanya dan huruf kolkolahnya bertasdid makanya kolkolah kubronya menjadi akbar kolkolah kubro akbar apabila huruf kolkolahnya dihentikan dan huruf kolkolahnya bertasjid bersidah tasjid wataba dihentikan jadi watabe itu bagaimana dengan bil kolkolah bukan huruf kolkolah iya dalnya kapan jadi kolkolah kalau dihentikan membacanya bil wasid bagaimana dengan kasaba kolkolah bukan huruf kolkolah iya baknya Kapan jadinya kolkolah? Kalau dihentikan. Kasab. Asomadu juga dihentikan menjadi asomade. Kolkolah kubro. Kabir apa akbar? Kabir. Ahadun juga dihentikan. Ahad. Kolkolah kubro yang kabir. Al-Falak juga begitu. Kolkolah kubro yang kabir. Al-Uqadi dihentikan jadi Al-Uqad. Kolkolah kubro yang kabir. La Syahid juga sama. Kolkolah kubro yang kabir. Mas juga sama. Kokoh kubro yang kabir. Ya mudah Pak Ari belajar. Mudah insya Allah. Itulah makanya dalam beberapa Quran. Belajarlah Al-Quran karena Quran itu mudah. Kenapa sulit? Mungkin ibu dan bapak belum menemukan trik dan caranya. Oleh sebab itu mari bergabung. Hari Kamis insya Allah saya ada taklim di pesona, uh, di Parung ya, Pila Parung. Jadi Pasar Parung ke arah Ciseeng Nah, itu nanti ada pom bensin, ada SD Impress, ada Indomaret, masuk ke situ ke Pila Parung. Jam 9 insya Allah saya sudah ada di sana, di Parung sampai jam 12. Karena berbarengan dengan acara maulid Nabi. Tapi saya tidak memberikan tausiah maulid Nabinya, karena saya hanya memberikan materi tajwid. Sedangkan Jumatnya, untuk Jum khusus Jumat tanggal 21, kita pengajiannya tidak di rumah Bulisa, tidak di Kartini di rumah 8. Tapi pengajian kita khusus untuk tanggal 21 di Pesona Depok. Tanggal 28-nya tetap kembali ke Kartini 58. Untuk lebih jelas, silahkan hubungi Ibu Purwati di 8447402. 8447402. Hari Rabu saya ada talim juga di Bidakara terbuka untuk umum. Silahkan pada sholat zuhur dengan komputer dan infokusnya. Yang ingin ngopi program-program kami tentu e, komputernya harus diinstal terlebih dahulu sedikit saja. Insya Allah ibu dan bapak bisa menikmati betapa mudahnya belajar Al-Quran, belajar tajwid, dan ternyata bukan pintar untuk sendiri, bisa mengajarkan kepada yang lain. Itulah target kami memberantas buta huruf Al-Quran melalui membaca, memahami Al-Quran dan tajwid. Insya Allah yang kita harapkan negeri ini pintar Al-Qurannya, bisa membaca, bisa memahami, dan akhirnya bisa mengamalkan menjadi insan-insan yang muttaqin, yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah karena tahu tunduk pada peraturan undang-undang yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadisnya. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik, silakan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Firman Allah apa yang menyebabkanmu masuk neraka? Ujar mereka, karena kami tidak melakukan salat dan tidak memberi makan orang miskin. Surah Al-Mudathir